Tidak semua dijawab ya. Apa hukum membeli barang dengan sistem angsuran? Ada dua surah, dua penggambaran para kelafikum. Yang pertama adalah, eh, misalkan saya beli kepada antun Ini harganya berapa? Ini harganya, misalkan kitab ini. Ini kitab harganya 100 ribu boleh saya angsur? Silakan. Yang penting 100 ribu. Ya sudah, ini anak ini saya ambil, nanti saya bayar eh, setiap sepekan tak bayar 25 ribu. Sehingga dalam 4 pekan selesai. Paham misalnya ya? Ini boleh dengan kesepakatan semua ulama. Itu namanya beli barang utang. Nah, bayarnya ngangsur. Paham salah ya? Yang namanya jual beli ada nak dan bayar kontan, ada dainan utang. Yang namanya bayar hutang ada yang gelondongan daf'atan wahidah, ada yang ala aksab dafa'at. Yang ini diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama. Surah yang kedua. Hmm. Tarik nafas Evan. Surah yang kedua. Jual beli sistem, sistem ansur yang dimaukan adalah yang ma'ruf di kalangan antum sekalian dengan e, jual beli dengan dua harga. Harga kontan sekian. Yep, harga angsur lebih tinggi lagi. Ngoten nggih? Nah, paham kemarannya ya? Saya beli sepeda motor. Langsung aja sama telepon atau rumah. Motor apa rumah? Hah? Ya Allah motor. Saya beli sepeda motor. Harga kontan 15 juta. Motor apa ya, Evan? Eh, standar. Kalau sudah Evan ya. Ketika eh, kredit angsur ketemunya nanti sampai 20 juta, sampai 21 juta, sampai 25 juta tergantung. Eh, Sebulan diangsur sekian selama setahun, selama dua tahun, selama tiga tahun sesuai dengan kebijakan kesepakatan masing-masing. Paham gak? Kontan sekian ketika diangsur di kredit itu lebih tinggi lagi barakallahu fikum. Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya apa ini? Kok diem? Hukumnya apa ini? Dengan surah semacam ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. <clears throat> Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Dulu sampai sekarang. Tayyib jumhur ulama mayoritas fuqaha kita menyatakan hukumnya diperbolehkan tapi dengan syarat. Hukumnya diperbolehkan tapi dengan syarat. Yang pertama, Sang pembeli menetapkan akad yang dia minta, yang yang, yang dia harapkan. Kontan, kontan. Kredit, kredit. Jangan ambil barang langsung lari. Harus jelas dulu kamu mengambil akad yang mana. Ada muhim. Paham misalnya, ya? Udah nggak Evan? Coba diem. Paham ya? Tadi umumnya mengambil yang ngambil yang kredit. Hmm. Ya, Pak ya? Nah, iya, jelas. Pak, uh, angsur tiga tahun nggih langsung jelas ketika dia langsung ambil barang langsung dia bawa pergi dengan tanpa memperjelas status akadnya adalah ya jus tidak boleh pitifak dengan kesepakatan para ulama tidak boleh yang kedua ketentuan yang kedua barakallahu hukum ialah uh, nominal yang di, disepakati itu tidak bertambah tidak bertambah ketika sang pembeli misalkan tidak bisa ngangsur nah, misalnya ya tidak bisa ngangsur uh, ngadat ngangsurnya uh, telat ngangsurnya dan segala macamnya tidak ada penambahan sama sekali Jadi, ya sehingga dia tinggal ngangsur dikit dikit dikit dikit dikit sampai selesai ah, nggak bisa ngangsur, maka kewajibannya adalah imbarul mu'sir Sang penjual harus memberikan tangguhan waktu kepada yang sulit bayar. Itu hukumnya wajib. Afdolnya diikhlaskan. Kayak gitu ya. Ini sama dengan orang hutang ya, Pak. Sama dengan orang dengan orang hutang. Di sini dengan dua poin dari Ikhwan diperbolehkan oleh jumhurul ulama. Diperbolehkan oleh jumhurul ulama. Barakallahu Pendapat yang kedua, pendapat sebagian ulama kita yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. La yajuzu mutlaqa. Ini di kalangan ulama sekarang adalah fatwanya Syekh Al-Albani rahimahullah dan seingat saya juga Syekh Mubil bin Hadi. Nah, nama ya, Ini uh, fatwanya beliau. Ulama sekarang Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah la yajuz mutlaqan uh, eh, hujahnya sama mereka berhujah dengan hadis uh, man sebentar Nahan Nabi SAW an bay'ataini fi bay'ah uh, Rasulullah SAW melarang adanya dua bayi' dalam satu bayi' Barakallahu fikum. Paham ya? Ini dipahami oleh oleh beliau berdua adalah seperti ini. Jual beli dengan sistem dua dua harga. Paham ya, Pak? Antum merujikan yang mana? Nah, antum kalau sependapat dengan pendapatnya Syekh uh, Al-Albani, eh, Syekh Muhammad bin Hadi dan sejumlah ulama yang bersama dengan beliau dulu maupun sekarang, maka yang ada sekarang ini hukumnya riba, tidak boleh. Yang adanya apa, Pak? Ya yang yang ada di masyarakat yang ada ini sistem kredit yang ada pada mereka tidak boleh sama sekali paham ya merusikan yang mana merusikan yang mana itu. jawabannya ya kan panjang bawahnya ya kan e, kalau jumhur terkait dengan riwayat tadi mereka e, mereka mem mem mem memperjelas terkait dengan hadisnya Rasulullah SAW nahan bayatain fi bayah ketika membongkar dan membaca kitab-kitab syarah hadis dan kitab-kitabnya uh, eh, eh, fikihnya para ulama uh, hampir semua madhab hampir semua mereka memaknakan larangan tadi an ini fi bayah itu dengan poin pertama yang saya sebutkan Tayyib, sang mustari, sang pembeli barakallahu fikum tidak menetapkan akadnya. Paham ya? Langsung ambil barang pergi, tidak tahu di dan ataukah ah dainan. Barakallahu fikum atau atau, atau nasiatan. Barakallahu fikum. Al-muhim hada wa hada. Uh, saya pribadi barakallahu fikum kecondongan saya kepada pendapat jumhur ulama namun antum harus perhatikan baik-baik persyaratannya. Paham misalnya ya? Persyaratannya. Terkait dengan motor para fikum, ketentuannya adalah yang namanya surat menyurat, dokumentasi motor tadi itu semuanya harus diserahkan kepada sang pembeli. Sebab barang sudah pindah kepemilikan. Paham ya, Tinggal kita sebagai pembeli mengangsur kepada sang penjual sesuai dengan nominal yang disepakati. Kunci serahkan, BPKB serahkan, SNK serahkan. Hah. Sudah. Loh, kok diem? Ini akad jual beli atau akad apa ini? Yang namanya jual beli itu perpindahan harta dengan harta mubadalatu malin bimal Hah? ini uangku mana barangmu Hah? dikatakan boleh dainan ini uangku tapi tang mana barangnya aku kepemilikan saya punya hak untuk saya pakai saya punya hak untuk saya jual lagi saya punya hak untuk saya sewakan tergantung saya barang-barang saya paham misalnya. ya Nah, ah, barakallahu fikum sehingga semua diserahkan dan tidak boleh ada ke, apa namanya e, nominal yang dilebihkan ketika ada perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah jalan. Ketika saya sebagai pembeli e, kesulitan untuk membayar e, angsuran, maka kewajiban sang penjual imbarul muksir. Paham tuh? Memberikan tangguhan kepada yang kesulitan membayar. Maka ketika ada denda-denda, nah, telat bayar denda, sekian kali ambil barang dan segala macamnya. BPKB tahan, semuanya tahan. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang enggak dibenarkan, menunjukkan itu bukan akad jual beli, tapi akad sewa. kelas itu Paham ya, salah ya? Sekarang yang berlaku di masyarakat bagaimana? Kan begitu. Hah? Yang berlaku di masyarakat barakallahu fikum satu, BPKB simpen. Nah, bakal dikasihkan sama antum. Gitu mboten. Jenengan tidak boleh jual motor tadi itu. Ya, Pak ya. Gak boleh jual. Ya, Pak ya. Ada keterlambatan denda. Ya, mboten. Nah, sekian kali nggak bayar, hangus, cabut. Diambil alih, diambil lagi, motornya tadi. Itu namanya bukan akal jual beli. Hah? Apalagi plus yang keberi yang berikutnya leasing bank. jawaban? Iya, Lho, iya, Dengan kondisi yang semacam ini mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya mengatakan untuk kondisi sekarang ini sistem kredit yang ada di masyarakat tidak diperbolehkan dengan semua pendapat. Lah pendapat jumhur, apalagi pendapat sebagian ulama tadi yang mengharamkan secara mutlak. Pun? Nah, jangan senang jumhur, jumhur, jumhur. Ada ketentuannya. Oh, Allah musta'an. Ada ketentuannya. Kira-kira ada enggak ya yang sistem kredit diserahkan semua begitu? Diadakan supaya diadakan. Sehingga untuk antum mengadakan akad itu kepada orang yang betul-betul percaya sama dia nggak sembarangan. Ada di Surabaya ada. Hmm? Ikhwan kita sendiri ngaji sama saya ada. Tapi dia bukan barang yang baru ya ikhwan. Second supaya lengkap BPKB ada semuanya ada harus second. Tapi secondnya second masih bagus. Nah, baru kan belum keluar BPKB-nya ya. Gimana caranya ya Pak? gimana caranya supaya dia bisa uh, supaya dia bisa uh, cari keuntungan yang repot kan gitu nah, nah, jadi second tapi masih bagus motor mobil masya Allah ya nah, jadi ketika akad sudah uh, ini uh, harga second misalkan motor sekarang ini ya secondnya tiga belas juta ya, uh, angsur setahun atau, atau, dua atau tiga tahun ketemunya nanti uh, 18 17 juta. Nah begitu banyak. Dia ngambil beruntung 4 5 juta ya, karena banyak. Sudah. Segitu. Langsung dikasihkan ini kuncinya, ini SNK-nya, ini BPKB-nya, terserah Anda. Yang penting tahunya saya bayar. Barakallahu Nah, dengan cara semacam ini ya, Pak. Dengan pendapat jumhur ulama itu diperbolehkan. Diperbolehkan barakallahu fikum. <coughs> Paham ya? jalan lancar ya dikarenakan dia nggak nggak sembarang orang dia kasih nah, dikasih sendiri ikhwan-ikhwan yang dikenal muamalahnya bagus gitu barakallahu atau untuk para ustad nah, gitu ya nah, iya saya mengamalkan pada bajumur saya ambil satu dari beliau saya bilang sama beliau intinya ini saya bayarnya utang kalau saya nggak mampu ya sesuai dengan perjanjian sebulan sekian gitu. Tapi kalau saya ada rezeki, saya nggak mau nunggu dua tahun. Nah, ada rezeki tak bilang langsung. Jasa kalau herusat itu yang saya cari. ya pak ya? Ya seneng dianya. Nggak usah nunggu lama-lama. Itu menunjukkan apa ya, Tujuannya adalah akad jual beli, bukan sewa menyewa. Alhamdulillah dikasih rezeki. Jadi nggak sampai setahun selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang dia. Wah, kalau pelanggannya kayak antum semua Ustaz, bagus ya Ustaz. <laughs> ya bagus. Ya bagus gimana lagi. Cepat ya. Hmm. Coba di Wonosobo ada. Masya Allah. Insya Allah. Ah. ah. bagaimana hukumnya mengkaryakan mengkaryawankan gitu ya. nunjuk karyawan ya pria dan wanita dalam satu pekerjaan tapi di luar ruangan atau lapangan terbuka tanpa pembatas nyampur berarti Hah? jalur estri yang harus jadi Allahul Musta'an dalam satu pekerjaan tapi di luar ruangan atau lapangan terbuka tanpa pembatas Wah, jangan ya, Pak. Jangan ya, Pak. Diusahakan laki-laki sendiri, perempuan sendiri dan untuk perempuan di tempat yang tertutup. Laki-laki bebas. Untuk wanita Barakalatikum. terkait dengan masalah pekerjaan dari kaum wanita, wanita diperbolehkan untuk bekerja. Tapi ada ketentuannya ya, Pak. Yang pertama pekerjaannya halal, bukan bukan yang haram. Yang kedua tidak menyibukkan dirinya lalai dari kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga. Dia harus mengedepankan anaknya, tarbiyah anaknya, ngurusi anaknya dan segala macamnya. Sisa waktu dia gunakan untuk bekerja nggak ada masalah, sehingga tidak melalaikan tugas dia sebagai seorang ibu rumah tangga. Yang ketiga tidak boleh ikhtilat laki perempuan dalam sebuah pekerjaan. Yang keempat tidak boleh membuka auratnya dia selama dia mengerjakan sebuah pekerjaan. Yang kelima barakallahu fikum lebih bagus ketika dalam rumahnya, home industry. Atau kalaupun dia keluar, keluar dari rumahnya di tempat yang eh, yang yang yang aman dari fitnah, hanya perempuan semuanya atau laki-lakinya tempat yang tertutup sehingga nggak nampak auratnya barakallahu fikum. Ketika eh, yang berikutnya diupayakan jangan sampai jarak safar. Jangan sampai jarak safar terlalu jauh barakallahu fikum. Kemudian diupayakan diantarkan dijemput oleh mahramnya dia. Ini secara global para keluarga Nah, sehingga kalau tidak memungkinkan, ya sudah jadi berumah tangga yang baik untuk urusan maisha tanggung jawabnya para batol. Tanggung jawabnya para pemberani dari kalangan kaum laki-laki para keluarga. Nah. <clears throat> Bisa bisa perlu bisa ya, Pak. Nah, dia di rumah jual gorengan atau apa di rumah bisa atau dia menjahit di rumah dia bisa banyak banyak pekerjaannya halal untuk perempuan warahmatullahi yang pas untuk kondisi mereka Allahu taala alam bisawab kecil tutanya kayak semua tuh dijawab nggak kira-kira ya Pak? jawab nggak nggak apa-apa yakin jawab saya minta izin sama antum dulu jawab nggak nggak apa ya Terjawab dari sudah ini. Bagaimana jika seorang wanita bekerja eh, adanya ikhtilaf? Ya tidak boleh, saya kan sebutkan tadi tentuannya. Kok tanya lagi ya? Eh, bagaimana kalau menjual rokok? Hmm. Gimana hukumnya menjual rokok? Saya nggak usah pakai dalil uh, uh, ayat sama hadis ya. Saya pakai argumentasi pemerintah aja lah. Hmm. <clears throat> pemerintah kita sudah sangat tegas memberikan peringatan. Peringatannya lebih tegas dari sebelumnya. Iya, dalam bungkus-bungkus yang ada itu atau dalam uh, apa yang mereka pajang masa itu apa namanya? spanduk-spanduk yang ada itu peringatan pemerintah merokok membunuh mestinya sih sebagai muslim yang yang yang mohon maaf ya yang yang berakal sehat langsung uh ini kira nah, artinya ketika anda merokok itu anda lagi pelan-pelan proses bunuh diri kan gitu Barakallahu fikum intinya Islam seperti yang terangkan tadi ikhwan Islam itu mengajarkan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat melarang kita untuk melakukan perkara-perkara membahayakan diri pribadi atau membahayakan orang lain. Yang ini termasuk yang membahayakan pribadi. Sisi dalil banyak, sisi warning pemerintah ada, sisi medis ya banyak. Barakallahu Kalaupun ada sisi manfaatnya sedikit. Wa itsbuhuma akbaru min naf'ihima. Banyak dosanya, banyak madaratnya daripada bermanfaat sehingga jangan jangan ya barakallahu <clears throat> Wallahu ta'ala a'lam bissawab Ini jawabannya wallahu alam kabin ya Masya Allah <clears throat> Bismillah, anak Abu Ahmad bekerja di Tabuk. Bu, Tabuk sana ya, Pak. Anak diposisikan sebagai teknisi komputer madrasah. Setelah anak masuk dalamnya, anak ketahui semua komputer madrasah menggunakan software atau program bajakan. Hampir 300-an komputer. Atas perintah atasan saya ditugaskan untuk memperbaiki, memasang dan mendownload program tersebut yang bajakan tadi. Sedangkan yang saya ketahui, menurut peraturan yang mengeluarkan e, pembuat program tersebut melarang memperbanyak menggunakannya tanpa seizin daripadanya. Copyright gitu ya. Bagaimana hukum dan hasil pekerjaan saya nih Ustaz? Berbagai yang saya terima. Masya Allah. Nah, Tentu tahu sendiri gitu ya kan ya. Nah, ikhwan. Ketika jelas pada sebuah produk ada kata-kata semacam itu dilarang uh, memperbanyak dan segala macamnya ya ikhwan. Maka ketika ada pihak-pihak yang membajak dan memperbanyak itu semua terutama untuk komersial tindakan yang terlarang. Tidak diperbolehkan para itu. Jadi kalau boleh saya sarankan ya antum nasihati atasan antum tadi itu. Pak, Pak yang asli. Yang orisinil, Pak. Nah, Paling jawabannya le larang le. <laughs> mahal ya. Nah itu. Sebagian e, pihak mengatakan kalau itu e, bukan untuk komersial, sesuatu yang sangat-sangat diperlukan, sangat dibutuhkan entah pribadi atau sebuah e, sosial gitu ya kemasyarakatan, e, ada yang mengatakan diperbolehkan. Tapi yang lebih bagus saya akan tetap diusahakan minta izin kepada yang bersangkutan. Wallahu taala alam bisawab. Nah nggak mungkin ya sudah. Kalau saya pribadi sih memang menyarankan kepada antum cari pekerjaan yang lain. Minimal subhat ya akhi. Jawabannya malam semua ya Pak. Pertanyaannya sulit ya kan. Apa nasihat Ustadz untuk para suami yang istrinya masih mencari nafkah ke pekerja? Nasihatnya supaya pekerjaannya dibikin syar'i. Dengan ketentuan-ketentuan tadi para kelahikum. Yang intinya e, di samping sisi-sisi kehalalan tadi jangan sampai melupakan kewajiban dia sebagai seorang istri. Tapi kalau dimaksud para kelafikum adalah pekerja di tempat-tempat atau dengan pekerjaan-pekerjaan yang jelas melanggar syar'i, ya suami harus menasihati sang uh, sang istri dengan cara yang bagus supaya dia bisa di rumah atau mengganti dengan pekerjaan yang halal sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dan caranya ya antumnya harus kerja keras untuk menjadi uh, tulang punggungnya keluarga. Jadi masalah itu gimana cara nasihati ustadz? Kamunya cuman di rumah saja jaga anak. Repot ya. Nah, antunya kerja keras. Bilang sama istrimu, kamu ngurus anak, kamu jawab saya. Gitu, kerja lah ya kan. harus jadi laki-laki tenan, total ya kan. Nah, Allah taala alam Cukup apa sudah? Jam dua lah itu. bolehkah seorang laki-laki menikahi wanita kaya dengan niatan untuk numpang hidup? lah itu agar dia tidak usah susah-susah bekerja keras lagi. Wah, dipertanyakan ke laki-lakiannya ini. Ya Allah. Nah itu, iya, ya. Pak. Ini mental-mental mental-mental bakal lagi-lagi ya. Allah Azza wa Jal memuliakan kaum laki-laki di atas kaum wanita. Itu satu di antaranya dikatakan nafkah kalian. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Satu, bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd. Dua, wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki sebagai kawam yang ngurusi, yang mengayomi, yang memimpin perempuan satu dikatakan fadil sebagai laki-laki. Yang kedua karena tokohnya antum tadi. Antum punya wibawa dengan antum menafkahi istri. Nah ini dari mulai awal sengaja ini. dom dompleng urip ya, Pak. Ya Allah, Allah besar. Nah, ini niatan yang rendah, afwan. Ini niatan yang sangat rendah ya, Pak. Jangan. Bukan berarti antum tidak boleh mencari perempuan yang kaya. Ada masalah karena hartanya, karena keturunan nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya ya. Dari agamanya. Tapi tetap yang namanya kewajiban nafkah di pundaknya antum. Paham misalnya ya? Nah, yang kayak istrimu. Itu haknya dia, hartanya dia, bukan hartanya kamu. Dan kamu tidak boleh mengambil harta dia melainkan dengan keridhaan sang istri. Jangan macam tenang satu. Wah, bojoku sugi Ustaz. Hmm. Akhirnya dia mangan mbek bojone, bojone ya Allah. Betapa rendahnya itu laki-laki. Bisa tuh bayangkan ada sedikit keributan rumah tangga, cekcok rumah tangga, ribut langsung isinya berkaca pinggang begini. Pergi dari sini. Oh. Ya Allah. Lah mau taruh di mana mukanya dia nih, ya ikhwan? Hah? Dia marah-marah, enggak -marah. bisa. Tidak bisa apa modal dengkul. Modalnya lo dengkul. Dia akan menjatuhkan wibawanya, Pak. Barakallahu itu, Lah, lah, itu niat yang kurang bagus. Jangan demikian. Bolehkah seorang suami dengan terang-terangan menyuruh istrinya membantu mencari nafkah padahal istrinya sudah disibukkan dengan mengurus rumah dan anak-anak? Ini kalau saya katakan kondisinya ketika sangat kepepet. Halehonya, hukum asal jangan. Istri kamu diminta untuk mengurusi anak-anak dan rumah. Nafkah urusan kamu sebagai laki-laki. Sebentar kadang arus polisi yang memang mendesak yang mengharuskan ada yang bantu antum untuk mencari nafkah entah terkait dengan hutang yang melilit atau segala macamnya maka diminta sang istri untuk membantu mencari nafkah tapi ingat dengan ketentuan syar'i tadi. Barakallahu Dengan ketentuan yang syar'i tadi. Barakallahu Nampaknya antum ini sudah terisi urutnya ya. Kok kuat banget ini nggak ada yang komplain. Hmm? <laughs> Apakah boleh menebaskan atau memborongkan tanaman yang buahnya di dalam tanah seperti kentang, ketela, singkong? Dalam kong sudah masa panen. Artinya antum datangkan pembeli, ini saya punya kentang sekian sekian sekian caranya. Sudah. Uh, kamu taksir berapa? Atau kamu katakan saya jual dengan harga sekian. Uh, kamu berani berapa gitu ya dalam keadaan masih di di bawah tanah Masya Allah ini akan ya khilaf panjang di kalangan para ulama khilaf panjang di kalangan para fokoha diperpendek apa diperpanjang diperpendek saja Taib e, pendapat yang raci insyaallah taala barakallahu fikum pendapat sebagian ulama kita dan seingat saya dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu diperbolehkan dengan persyaratan ha, dengan persyaratan warahmatullahi satu <clears throat> adanya ahlul khibrah adanya pihak yang betul-betul pakar dalam menghitung uh, apa namanya uh, yang bakal dipanen nanti dari kentang tadi uh, dengan jumlah uh, luas sekian uh, panjang sekian namanya ahlul khibrah dan itu bisa dideteksi lihat dari apa namanya uh, eh, daun-daunnya, kemudian uh, kedekatan nanamnya dan segala macamnya itu ngerti. Oh ini bagus, ini uh, banyak uh, yang rusak-rusak. Itu ada ilmunya. Dikembalikan pada ahli khibrah. Ketika ada ahli khibrah, orang yang berpengalaman pakar dalam bidang ini, maka diperbolehkan. Tidak ada, maka tidak boleh. Sebab tidak kelihatan. Yang kedua, yang kedua barakallahu ialah al uh, al-jaz fil hal. Ai al-qata' fil hal, langsung dipanen. Paham ya? Langsung dipanen. Tidak boleh bagi sang penjual membiarkan. Nanti saya panen uh, sekian, tidak bisa. Dua persyaratan, ada al-khibrah dan yang kedua al-qata' atau al-juz atau al-jaz fil hal. Paham insyaallah ya? Selama ini bagaimana? Mana yang dari tiang nih? Pripun hilang kabeh ndi ya? Angkat tangan. Selama ini bagaimana sami Pak? Hah? E, eh, seringkali begitu. Artinya e, eh, sebenarnya ini ahli kan yang yang yang melihat ini. Nah, ahli enggak? Ada ada ada pakar ahlinya enggak yang mengukur eh, itu semuanya? Nah itu tadi dari pengalaman Pak Dari pengalaman yang ada Akhirnya ada orang yang betul-betul mempakar Bisa menilai gitu loh Ini bagus, ini ketemunya Diperkirakan sekian, namanya perkiraan Lebih sedikit kurang lebih lah ya, ya. Sekian Kalau ada yang pakar dan langsung dipandang nggak ada masalah Kepingin transparan Ya antum panen dulu Antum ambil dimasukkan di karung keranjang kelihatan di kilo ditimbang selesai urusan dan itu lebih bagus untuk kentang lebih bagus dikarenakan tidak cepat bosok ya Pak ya nah iya cari yang aman sajalah nah ketela singkong juga demikian ini juga berlaku ya ikhwan terkait dengan semua yang di dalam kayak bengkoang dalam ya bawang ya dalam juga begitu ya ikhwan Semuanya kaidahnya sama. Yang pertama ada al khibrah yang bisa menilai dan menghitungnya. Yang kedua al jaz hal. harus langsung dipanen saat itu juga. Ini ketentuan-ketentuan supaya terlepas dari yang namanya gharar. Kalau nggak terpenuhi maka maka dilarang. Dimasukkan dalam ketentuan ulu gharar. Nahan Nabi sallallahu an bayil gharar. Allah taala alam cantik-cantik raya Bolehkah kita melakukan jual beli yang apabila di hari biasanya harga standar? Namun pada hari tertentu kita menaikkan harga yang lebih dari biasanya. Misal saat dahulu seperti ini harga dinaikkan dua kali lipat. Istilah kita nutuk gitu ya. Jawabannya nggak ada masalah. Antum diperbolehkan untuk menjual barang antum kepada lain konsumen dengan harga yang berbeda. Yang kedua diperbolehkan untuk mencari untung lebih dari 100%. Paham salah ya? Cuman bicara bicara afdolnya yang dinasihatkan oleh para ulama, endanya antum ketika jual dan membeli orangnya gampangan ya kawan. Jadi nggak semata-mata materi yang antum kejar, tapi ada unsur memudahkan kaum muslimin untuk mendapatkan barang tadi. Rahimallahu mur'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza qada semoga Allah merahmati seseorang yang mudah ketika membeli mudah ketika menjual dan mudah ketika memberikan keputusan cara <clears throat> jadi itu bisa ah, datang konsumen untuk jual harga sekian sama dia kena boleh konsumen yang lain datang lagi beda lagi harganya boleh itu cuma ada masalah ya Udah ya, cukup ya. Hah? Iya, kok nggak ada menghentikan menghentikan ya? Terakhir ya. Apakah dengan apakah dengan prinsip tidak butuh kepada orang lain? bisa diaplikasikan dengan menolak pemberian orang lain. Enggak, beda ya kawan. Terkadang hadiah diperbolehkan untuk diterima. Nama ya kawan. Cuman tadi itu sebisa mungkin. Itu namanya prinsip pribadi. Sebisa mungkin bagaimana caranya kita tidak perlu sama orang lain. Mencukupi kebutuhan kita sendiri gitu ya kawan. Itu namanya masang target yang tinggi untuk kita pribadi. Bukan berarti kita menolak hadiahnya orang lain. Intinya ojo DP-DP. Ojo gimana ya Pak bahasanya? Segitulah eh, merendahkan diri supaya dapat orang lain. Tolonglah ini anu nih api itu. Oh, oh, oh, al Apalagi yang terkait dengan orang yang punya kedudukan. Terutama dari kalangan para alim ulama, para dai dan segala macamnya harus betul-betul menjaga kehormatan dirinya para kelatikum. Hmm? Jangan mengatakan Allah ya ikhwan, masa antum enggak kasihan sama ustaz nyantum ini. Eh? Masya Allah ustaznya dari pros tenaganya udah ngajar dari pagi sampai sore, eh? setiap hari lagi. Masa enggak ada perhatian sama ustaznya? Eh? Ah, iya kan. Maunya apa ustaz? Ini mau ustadznya mau sudah ondel terus kasih um, supra atau apa <laughs> lah, jangan begitu ya, Pak. Jadi eh, apa apalagi dari, dari kalangan para tulabul ilm harus betul-betul bisa menjaga dirinya, kehormatan dirinya dengan usaha yang halal. Dengan usaha yang halal barakallahu fikum. <clears throat> Ada nggak ya para ustadz jadi pengusaha? Ada ya? Hmm. Ada ada atau banyak ini? Wah, kalau ada sedikit ya, Pak. Nah, insya Allah ada lumayan banyak begitu. Nah, yang lainnya biasanya main main belakang ya, Nah, jadi nggak kelihatan tapi sebenarnya di belakang <clears throat> eh, dioperasikan sama yang lain. Ya, kalau Ustadz di, disuruh sibuk mikiri dagangan, wah repot aja ya, nggak tahu ya, Pak. Hmm, biasanya diserahkan kepada yang lain. Tahunya usahanya orang lain, <laughs> tapi dia ada campur tangan di situ. <clears throat> Apakah seseorang yang dipasrahi untuk menjual sebuah barang diperbolehkan untuk merubah harga atau menaikkan harga jual untuk dirinya sendiri tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dari pemilik barang? <clears throat> Masya Allah sebentar di pasrah ini eh, masih umum ya Irfan antum posisinya sebagai apa ini antum dikasih sebuah partai untuk, untuk, untuk dijual ini oh. kalau posisi antum ini sebagai wakil pemilik barang wakilnya atau sebagai farak cabangnya atau sebagai nawir atau sebagai wasi e, pemilik barang, maka posisi antum sama dengan pemilik barang. Antum dia sama saja. Barakallahu <clears throat> Jadi ketika nanti e, antum turunkan, antum naikkan tuh, itu nggak ada masalah. Dikarenakan antum sebenarnya sama saja. Dinaikkan ya bareng-bareng, dikurangi ya bareng-bareng. Terkait dengan transaksi, konsumen bisa langsung kepada, kepada antum, bisa langsung kepada pemilik barang yang, yang aslinya. Eh, pengiriman barang antum langsung ngirim ke dia atau antum minta uh, eh, pemilik barang asing ngirim ke si bulan itu sebenarnya nggak ada masalah dikarenakan kedudukannya sama al-wakil wal fara kemudian al-nadir al al-wasi al ini sebenarnya yakumu maqam al-malik menduduki posisinya sama pemilik barang tapi ketika antum posisinya sebagai orang yang e, bukan itu semua, hanya dimintai ta'awun babnya bab ta'awun tolong jualkan barang ini baik tidak ada kesepakatan sebelumnya maka antum tidak boleh menaikkan atau menurunkan barang antum hanya punya hak untuk menjualkan barang sesuai dengan keinginan sang pem, sang, sang pemilik barakallahu itu sudah ketika antum berhasil misalkan antum apa namanya fuduli gitu ya usil gitu ya antum naikkan harga, harga barangnya dan laku Pembeli mengatakan 100, kamu jual 120, laku. Maka yang 20 bukan miliknya itu, Kembali kepada pemilik barang tadi. Barakallahu Sampai ada kesepakatan sebelumnya. Atau antum sebagai seorang makelar. Kalau makelar harus ada kesepakatan sebelumnya dengan sama pemilik, pemilik barang. Hah? Apakah antum dapat fee? Hah? Persentase dari penjual yang ada? Atau antum disuruh cari keuntungan sendiri? harus ada kesepakatan sebelumnya para Nama ya, Pak. Sehingga yang diamalkan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Dengan perincian yang disebutkan tadi, wallahu taala a'lam bissawab. Saya kira cukup sekian ya kawan fikum dikarenakan waktunya yang sudah menjelang asar.